Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wa syukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa mawana wa la hamna wa la quwata illa billahi al-alil azim Amma ba'du <clears throat> Dalam kesempatan perjumpaan pada sore hari ini Bersama saya Ora Aldi Warik Muhammad Ali Al-Kiryani dalam kesempatan sore yang berbahagia ini marilah eh, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat nikmat taufik dan hidayahnya sehingga dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan atau kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah atau jalan kebodohan menuju jalan terang benderang yaitu jalan nur atau jalan iman dan Islam. Dalam kesempatan pertemuan perjumpaan pada sore hari ini tepatnya di eh, sebelah belakang ST Negeri Ketahuan Wetan 3 di jalan Kang Masjid Dusun Kerawan Desa Kedawang Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ini yaitu tempatnya di pos belakang SD Kerawan ini saya akan memberikan sedikit kat, sedik, uh, sepatah kata di mana akhir dari perjum, akhir perjumpaan dari uh, tahun 1437 Hijriah. Dan tahun ini akan eh, hari berganti hari, tahun berganti eh, bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Untuk itu eh, kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada <clears throat> tingkatkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkanlah juga kualitas amal kebajikan dan uh, tingkatkanlah amal ibadah dan amal kebajikan yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin dan eh, mudah-mudahan pada tahun 1438 mendatang yang akan jatuh pada hari Minggu besok yaitu tanggal 2 Oktober 2016 bisa menjadi lebih baik yaitu amal kebajikan amal ibadah dan mudah-mudahan eh, amal-amal ibadah dan amal kebajikan di tahun mendatang lebih baik daripada tahun ini atau tahun sebelum-sebelumnya dan saya kori eh, Aldi Ahmad Wijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungannya sehingga saya dapat mewujudkan cita-cita saya menjadi ori tingkat provinsi Jawa Timur yang dimana tiga tahun lalu saya mendapatkan juara yang ketiga dan mudah-mudahan saya di Pasuruan ini bisa mengikuti lomba MTQ tingkat Kabupaten Pasuruan yang eh, dimana akan saya mulai mulai dari kecamatan dahulu yaitu tingkat kecamatan kreatif Kabupaten Pasuruan ini dan saya tidak tahu kapan ada lomba tersebut dan e, kalau saya diajak mengikuti lomba saya pasti mengikuti lomba tersebut dan e, un untuk versi mortal terakhir saya saya uh, saya tutup versi mortal terakhir saya yang rilis terakhir dimana itu merupakan album terakhir di tahun 1437 Hijriah yaitu album juz 14 yaitu juz surat al-hijr dan insya Allah saya akan memulai rilis terbaru atau versi terbaru Morotal Morotal saya Qori Aldi Ahmad Ujaya Qori Aldi Muhammad Qori Muhammad Aldi Al Keran di tahun 1438 saya akan memulai eh, rilisnya pada tanggal 2 Oktober 1000 eh, 2 Oktober 2016 tepatnya pada tanggal 1 Muharram 1437 Hijrah di mana eh, versi Murtal tahun 1438 Hijrah yang versi pertama di mana pertama dari tanggal 26 bulan Hijrah atau sekarang dan 26 Juli jatuh sekarang dimana saya tadi lantunkan melantunkan ayat suci Al-Quran pada pagi hari tadi yaitu dari awal juz 27 yaitu surat Az-Zariyat ayat 31 dan e, sampai dengan surat Ar-Rahman ayat 3 ayat 42 dan Rekaman tersebut berlangsung dari tanggal 26 bulan Zulhijjah 1437 atau sekarang sampai dengan tanggal 29 Zulhijjah atau akhir tahun di pagi hari kemudian malam hari dan akan ditutup dengan rekaman tanggal 1 Muharram atau di pagi hari tanggal 2 Oktober hari Minggu, Minggu pagi besok di tempat musola tempat saya azan dan mengimami. Dan alhamdulillah cita-cita saya tercapai yaitu cita-cita saya menjadi imam imam solat tercapai dan saya pertama kali menjadi imam di tempat saya azan musola tempat saya adan biasanya yaitu musola Baitul Salam Dusun Kawan Kedawung Wetan pada tanggal 14 eh, Agustus 2016 tepatnya pada hari Minggu ketika sholat maghrib dilaksanakan dan ketika itu saya mengumand mengumandangkan azan dan uh, saya melantunkan pujian atau e, seperti kayak solawat solawat yang atau pujian atau doa-doa yang dibaca e, sebelum sholat dilaksanakan dan akhirnya e, saya kok sampai lama gini tuh kok sampai kayak gini lama eh, uh, 10 menit tidak memandangkan ekomah ternyata di sana tidak ada imamnya akhirnya saya menoleh ke belakang tidak ada yang bisa mengimami dan akhirnya saya disuruh menjadi imam sholat saat itulah saya pertama kali menjadi imam sholat dan uh, akhirnya uh, pada kesempatan saya akan mengimami kembali sholat isya pada hari itu saya akhirnya uh, sebelum waktu sebelum adzan sholat isya uh, lampu di dusun yang saya tempat ini padam atau mati lampu dan uh, akhirnya saya terpaksa tidak bisa mengimami sholat isya karena lampu di desa padam pemadaman di sini sudah terbiasa karena pemadaman bergilir. Akhirnya saya tanggal 18 Agustus menjadi imam lagi di musala tempat saya dan biasanya yaitu saya ketika melaksanakan sholat maghrib dan ketika itu saya saya sakit pilek dan saya saya pertamanya tidak mau menjadi imam karena saya sakit dan akhirnya saya disuruh karena tidak ada orang yang bisa mengimami di sana orang yang mengimami tidak datang eh, akhirnya saya lagi yang disuruh menjadi imam dan bukan sholat maghrib saja pada tanggal 18 Agustus dan setelah itu sholat isya pun saya disuruh mengimami di musola tersebut dan uh, tanggal 18 September kemarin saya mengimami lagi di musola tempat saya azan dan itulah tadi sedikit sedikit cerita saya mengenai versi terakhir dari mortal saya dan eh, pengalaman saya pertama kali menjadi imam musola yaitu salam yaitu musola tempat saya azan biasanya dan akan saya tutup dengan kata-kata kata-kata mutiara hari berganti hari bulan berganti bulan tahun berganti tahun marilah kita saatnya dalam pergantian tahun memperbanyak amal ibadah dan amal soleh atau amal kebajikan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tak lupa kami mengucapkan selamat tahun baru Hijrah 1438 Hijrah. Semoga tahun-tahun semoga tahun depan semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini atau tahun sebelumnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. ini nasratul mustaqim جزاكم khairan خيرا assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh